Di dalam membangun pemahaman dan menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas al-aslus sadis yaitu prinsip dasar yang keenam at-tasfiyah wa tarbiyah. Mendidik generasi kaum muslimin di atas Islam yang murni, di atas Islam yang telah dibersihkan dari hal-hal yang disusupkan ke dalam Islam yang bukan dari Islam. Ini ada prinsip yang amat penting. Maka untuk mengingatkan kembali tentang enam prinsip dasar ini, saya mengulangi lima prinsip yang sebelumnya yaitu ikhlasuddin lillah. Mengikhlaskan ibadah kita, agama kita hanya kepada Allah semata. Ini prinsip yang yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua bahwa jalan menuju Allah itu hanya satu, at-tariq wahid. Jalan menuju Allah itu hanya satu, yaitu apa yang diajarkan, apa yang ditempuhi atau dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan dengan baik. Maka jalan menuju Allah adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah azza wajalla berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak. Wala tabi subul fatafarraqu bikum an Niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai berikan kalian dari jalan Allah. Prinsip yang ketiga. Tariqul kitabi was sunnah ala fahmi salafis saleh Bahwa di dalam memahami Al-Quran dan di dalam memahami sunnah atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus ada prinsip dasarnya. Artinya harus ada yang menjadi pertimbangannya, yang menjadi tolak ukurnya, yaitu pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Karena setiap kelompok mengatakan bahwa mereka kembali kepada Quran dan Sunnah, tetapi sayangnya masing-masing memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kadang-kadang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Oleh karena itu harus ada standar yang menjadi tolak ukur dalam memahami Quran dan Sunnah yaitu apa yang dipahami atau sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh, sahabat-sahabat Nabi SAW, para tabiin, tabiut tabiin dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan dengan baik. Kemudian prinsip dasar yang keempat bahwa nailus su'dad bil ilmi untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mengembalikan kejayaan. Tiada jalan lain kecuali dengan kembali kepada ilmu. Dengan berilmu, dengan memiliki kekuatan ilmu, terutama ilmu agama, kemudian ilmu yang bersifat duniawi, maka insya Allah umat ini akan kembali kepada atau menggapai kejayaannya dan kemuliaannya. Prinsip yang kelima, ar-raddu al mukhalif al amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bahwa di dalam perjalanan kaum muslimin hendaklah tetap ada dan alhamdulillah tetap ada yaitu amar ma'ruf nahi mungkar bangkitnya para ulama membantah dan menyanggah penyimpangan-penyimpangan yang dimunculkan baik dari luar maupun dari dalam kaum muslimin Penyimpangan-penyimpangan dalam pemikiran, di dalam akidah, di dalam metode beragama dan yang lainnya. Dan ini merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Dan adanya sanggaan-sanggaan terhadap kemungkaran-kemungkaran, kebatilan-kebatilan yang disusupkan ke dalam Islam ini. Maka harus ada yang membantahnya, yang menyanggahnya sehingga agama Allah tetap menjadi agama yang tegas sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau. Kemudian yang keenam, yang keenam yaitu at-tasfiyah wa Apa makna tasfiyah? Tasfiyah itu artinya memurnikan, menyaring sesuatu untuk mengambil sarinya. Ini nama tasfiyah. Kemudian setelah kita menyaring sesuatu itu, kita membangun generasi kaum muslimin di atas Islam yang telah tersaring sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan sebetulnya prinsip yang keenam ini yaitu at-tasfiyah wa tarbiyah memurnikan Islam dan mendidik generasi di atas Islam yang murni ini adalah merupakan perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan hal yang baru, tetapi sudah sejak munculnya Islam. Karena pada hakikatnya manusia ketika Allah mengutus Nabi alaihi salatu mereka berada di dalam kejahiliaan di dalam kehidupan tanpa ilmu penyembahan kepada berhala dan yang lainnya dari kerusakan-kerusakan yang ada di zaman itu. Kemudian Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu memurnikan kehidupan mereka, menghilangkan berbagai macam kebatilan, penyembahan kepada selain Allah, perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan yang tercela, semuanya dibersihkan oleh Islam. Baru kemudian lahirlah generasi yaitu sahabat-sahabat Nabi SAW yang mereka berada di atas agama yang murni yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip tasfiyah tarbiyah yaitu pemurnian kemudian mendidik generasi di atas Islam yang murni bukan hal yang baru. Karena zaman ini berputar. Setelah Islam dalam perjalanannya ribuan tahun, maka ini sudah pasti dan kita melihat masuknya hal-hal yang bukan dari Islam ke dalam ajaran Islam kepada kaum muslimin sehingga anak yang lahir di dalam ajaran tersebut dia mengira bahwa itu adalah ajaran Islam padahal bukan ajaran Islam karena telah dimasuki oleh dimasukkan oleh orang-orang yang pertama orang-orang jahil yang kedua orang-orang yang memang niatnya adalah tidak benar mereka ingin merusak Islam mereka ingin mencemarkan Islam maka dari itu mereka masukkan hal-hal yang bukan dari dari Islam. Oleh karena itu bangkitlah para ulama untuk kemudian membersihkan apa yang bukan dari Islam yang telah dimasukkan ke dalam Islam ini. Ini yang disebut dengan at-tarbiyah, at-tasfiyah, wat-tarbiyah. Penyaringan dan mendidik generasi di atas Islam yang telah disaring Islam yang telah dibersihkan dari hal-hal yang bukan berdasarkan atau bukan bersumber dari Quran dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Nah penulis buku ini ketika beliau mengawali atau membicarakan tentang prinsip yang keenam ini, beliau menyebutkan beberapa poin penting. Yang pertama adalah bahwa Sebagaimana kita telah mempelajari pada prinsip yang keempat tentang pentingnya ilmu. Pentingnya il, ilmu. Dan bahwasanya Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang berilmu. Yaitu demikian pula umat ini tidak akan memperoleh kembali kemuliaannya kecuali dengan kembali kepada ilmu dan amal. Ilmu dan amal perbuatan. Apabila kita mencermati para sahabat dahulu yang mereka hidup di zaman jahiliyah, kemudian Islam datang dan mereka memeluk Islam. Islam yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat yaitu wahyu Allah Azza wa Jalla telah merubah berbagai macam bahkan semua pola hidup mereka dari kejahiliaan kepada ilmu, dari kesyirikan kepada tauhid, dari kejahilan kepada ilmu, kesyirikan kepada tauhid, dari kejahiliaan kepada Islam yang terang benderang yang mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang bagaimana seorang beradab dan berakhlak. Kemudian ilmu itu tidak hanya ilmu, tetapi para sahabat mempraktekannya dalam kehidupan mereka. Kita ini banyak ilmu yang kita dapati, sering datang ke pengajian, tetapi tidak sedikit pula dari apa yang kita ketahui yang disayangkan kita belum mampu mengamalkan seluruhnya. Atau mungkin karena kita menggampangkannya. Maka dari itu di sini pentingnya ilmu dan amal. Ini yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat As-Saff, "Huwallazi arsal arsala ilaikum rasulan min anfusikum. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dari diri kamu sekalian yang mana arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Petunjuk disebut oleh para ulama adalah ilmu yang yang bermanfaat. Sedangkan agama yang hak, dinul hak adalah yaitu amal yang yang soleh. Dengan dua perkara ini Allah berfirman, liyudhhirahu ala dini kulli. Untuk dia memenangkan, untuk dia memunculkan, untuk dia menampakkan kemenangan kepada semua agama yang ada pada saat itu. Yaitu dengan dua hal ini. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang yang soleh. Maka dari itu untuk kembali kepada kejayaan, kepada kemuliaan, kepada derajat yang tinggi Allah harus dengan ilmu dan amal. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Narfa'u darajatin man nasha." Kami mengangkat narfa'u darajati man nasha. Kami meninggikan beberapa derajat siapa yang kami kehendaki, orang-orang yang kami kehendaki. Kata para ulama, di antaranya ada Zaid bin Aslam. Rahimahullah ta'ala. Kata beliau. Innahu al-ilmu. Bahwa yang dimaksud dengan Allah mengangkat derajat atau beberapa derajat siapa Allah kehendaki yaitu dengan ilmu yarfa'ullahu bihi man yasha fid dunya dan ilmu Allah mengangkat derajat orang-orang yang Allah kehendaki di dunia ini. Kemudian pula kata Imam Malik rahimahullah tentang ayat ini surat Al-An'am ayat yang ke-83 narfa'u darajati man nasya kami meninggikan beberapa derajat orang-orang yang kami kehendaki kata Imam Malik bil ilmi yaitu dengan dengan ilmu ini poin yang pertama poin yang kedua bahwa dalam realita dalam ilmu dan amal ini kita melihat realita umat ini terjadi berbagai macam perbedaan. Makanya munculnya kelompok-kelompok, munculnya aliran-aliran. Di dalam memahami ilmu dan melakukan suatu amal ini, mereka menjadi berikhtilaf. Terjadi ikhtilaf yang banyak di kalangan kaum kaum muslimin. Dan kemudian juga telah disusupkan ke dalam Islam yaitu sesuatu yang bukan dari Islam. Baik dalam masalah yang berkaitan dengan akidah kaum muslimin, baik yang berkaitan dengan ibadah, baik yang berkaitan dengan akhlak, dengan muamalah, banyak hal-hal yang bukan dari Islam dimasukkan ke dalam ke dalam Islam. Maka dari itu tidak ada jalan lain untuk kita mendapatkan kemuliaan kecuali dengan kita kembali kepada dua wahyu Allah, kepada Al-Quranul Karim dan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena umat Islam pada realitanya berada dalam kelemahan. Mereka ditindas. Mereka teraniaya. Banyak kaum muslimin berada dalam kebodohan. Jauh dari ilmu. Oleh karena itu, untuk menggapai kembali kemuliaan, kata penulis buku ini, tidak ada lain kecuali dengan kita arruju'u ila kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan kembali kepada kitab Allah itu Al-Qur'anul Karim dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kewajiban wajib bagi setiap umat ini untuk merujuk pada Quran dan sunnah. Untuk merujuk pada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang ada standarnya. Pemahaman orang-orang yang Allah ridho pada mereka. Orang-orang yang telah mendapatkan keridhaan Allah. Yaitu para sahabat. radhiyallahu anhum. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan dengan baik. Di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma hadis ini dikeluarkan oleh Imam atau diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abi Dawud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil inati." Apabila kalian telah ter, e, berjual beli dan jual beli inah, salah satu jual beli dalam bentuk ri, riba. Wa akhadtum adnabal baqar dan kalian memegang ekor-ekor sapi. raditum bizar'i dan kalian ridho kepada pertanian, yakni kalian cinta pada dunia. Ya. Wa taraktumul jihad dan kalian meninggalkan berjihad di jalan Allah, sallallahu alaikum dhullan la yanza'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum niscaya Allah akan menjadikan kalian terhina dan dia tidak akan mencabut kehinaan itu dari kalian sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Ini solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika umat ini cinta kepada dunia, sehingga untuk mendapatkan dunia, mereka bermuamalah dengan riba. Ketika umat ini cinta kepada dunia, dan mereka sibuk dengan keduniaan, sibuk dengan pertanian, ridho dengan apa yang diperoleh dari keduniaan ini, dan juga mereka karena dunia itu mereka meninggalkan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikan mereka terhina. Terhina. Mana buktinya? Buktinya kalau ada umat Islam yang dibunuh di dunia ini sekarang, walaupun mungkin ribuan orang, ratusan orang, dunia biasa-biasa saja. Tetapi coba kalau seandainya ada seorang yang bukan muslim yang dibunuh Misalnya di satu negeri muslim. Maka dunia semua kiamat. PBB bangkit. Menuntut pembunuhan orang tersebut. Tetapi kalau umat Islam dibiarkan. Ini menunjukkan salah satu bentuk dari kehinaan. Tidak punya harga diri. Direndahkan oleh mereka. Nah, kehinaan ini Allah tidak mengangkatnya dari umat ini Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tarji'u ila Sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Kembali mempelajari Islam ini. Yaitu Islam yang benar. Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada jalan keluar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Alaihissalam beliau itu di antara hikmah dan kebijakan beliau, kalau beliau menyebutkan satu penyakit, beliau selalu memberikan apa obatnya. Beliau memberikan jalan keluarnya. Itu sifat dari Rasul kita atau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau mengatakan dan memberitahukan bahwa suatu saat karena hal-hal tersebut umat akan terhina, apa jalan keluarnya? Kembali kepada agama. Itu jalan keluarnya. Tidak ada jalan keluar yang, la, yang lainnya. Bagaimanapun manusia berusaha. Kalau kita menyelisihi apa yang di, di, diarahkan oleh Nabi SAW, maka kita tidak akan mungkin eh, mendapatkan apa yang kita inginkan. Kecuali dengan mengikuti apa yang diajarkan atau apa yang diarahkan oleh Nabi SAW. Dalam hal ini adalah kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau disebutkan nama hadis ini, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yang namanya agama Allah itu adalah berdasarkan wahyu. Agama Allah itu bukan pemikiran kita. Agama Allah itu bukan hawa nafsu kita. Agama Allah itu adalah dalil, Quran dan sunnah. Agama Allah itu adalah perkataan-perkataan para ulama yang sesuai dengan Quran dan sunnah. Itulah agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyuruh kita dalam hal-hal perselisihan, dalam hal-hal kejahilan, kita kembali kepada para ulama, kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta tarji'u ila dinikum" sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Yang dimaksud dengan agama di sini adalah agama Allah yang murni yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang telah tercemar. Bukan yang telah dikotori oleh pemikiran-pemikiran, oleh budaya-budaya yang bertentangan dengan Islam, tidak. Tetapi agama yang yang murni yang mana itulah agama yang Allah ridhoi bagi penduduk bumi ini. Ya, bagi penduduk bumi ini. Agama itulah yang akan mengangkat derajat kaum muslimin, mengangkat derajat mereka dari kehinaan yang menimpa diri mereka. Nah, kemudian kata penulis bahwa tatkala telah banyak hal-hal yang disusupkan masuk ke dalam Islam, kemudian telah dicemarkan Islam ini dan hal-hal yang bukan dari Islam maka dari itu merupakan kewajiban yang paling wajib bagi para ulama kaum muslimin adalah membimbing umat ini atau memurnikan agama ini dan membimbing umat di atas agama yang murni di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memberikan jaminan Allah yang akan menjaga agama ini. Walaupun ada upaya manusia untuk merusak, untuk mengotorinya, untuk mencemarkannya, ya. Tetapi Allah Taala dialah yang akan menjaga agamanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan memeliharanya maka Allah akan memeliharanya dengan para dengan adanya para ulama dan lahirnya para ulama di muka bumi ini maka dan perantaraan mereka Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya. Kemudian juga disebutkan oleh penulis buku ini bahwa tatkala telah terjadi perubahan-perubahan oleh tangan-tangan manusia terhadap agama Allah ini ya yang mana membuat orang itu bingung sehingga kadang-kadang si A mengatakan begini, si B mengatakan begitu, si C mengatakan ini, si D mengatakan itu sehingga membuat orang itu bingung dalam satu masalah yang sama. Membuat orang itu bingung. Nah, oleh karena itu sudah seyogianya kaum muslimin kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Islam ini atau pada dasarnya fitrah manusia itu adalah bersih. Tetapi kemudian syaitan yang datang. Dia berupaya untuk merusak fitrah manusia itu. Sama halnya dengan Islam ini. Islam datang dalam keadaan murni. Allah menciptakan hamba-hamba Allah di dalam keadaan beriman dan atas fitrahnya. Kemudian dirusak oleh syaitan. Dirusak oleh syaitan. Maka dari itu Nabi kita menggambarkan tentang masalah ini dalam hadis Rasulullah SAW dari Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala data yaumin fi khutbatih. Bahwasanya pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah beliau beliau mengatakan Ala inna rabbi Amaroni an uallimakum ma jahiltum mimma allamani yaumi hadza ketahuilah bahwasanya Tuhanku memerintahkan kepada aku untuk mengajarkan kepada kalian hal-hal yang kalian tidak mengetahuinya dari apa yang Allah ajarkan kepadaku pada hari ini. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada umat beliau, bahwa Allah memerintahkan beliau untuk mengajarkan kepada manusia akan agama Allah yang mereka tidak mengetahui sebelumnya. Karena mereka hidup dalam keadaan jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengajarkan kepada mereka hakikat dan sebenarnya apa hikmah dari kehidupan mereka, apa yang mereka harus lakukan, apa aturan-aturan Allah, maka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW membawakan hadis kudsi. Yaitu perkataan Allah SWT. Tetapi tidak dengan perantaran Jibril. Langsung disampaikan kepada Nabi SAW. Bahwa Allah mengatakan. Kullu malin nahaltuhu abdan halalun. Setiap harta yang aku berikan, yang aku anugerahkan kepada seorang hamba, pada hakikatnya harta itu adalah halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Dan bahwasanya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, dalam keadaan lurus, yakni mereka dalam keadaan tauhid, tidak syirik. Ini pada dasarnya manusia demikian. Lalu kemudian kata Allah Ta'ala, wa innahum atathumus syayatin. Dan kemudian sesungguhnya telah datang kepada mereka para syaitan. Fajtalathum an Maka syaitan itu kemudian menggiring mereka, membawa mereka jauh dari agama mereka. Karena syaitan berupaya untuk menjauhkan seorang muslim dari agamanya. Dari akidahnya yang benar. Dari ibadahnya yang benar agar dia meninggalkan itu semuanya. Ini upaya syaitan. Makanya kata Allah Ta'ala, Wa innahum atatumus syayatin fajtalathum. Namun syaitan-syaitan datang kepada mereka. Kemudian membawa mereka. Menjauhkan mereka andinihim. Dari agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Dan para syaitan itu telah mengharamkan kepada mereka. Yaitu kepada hamba-hambaku apa yang aku halalkan untuk mereka. Wa amarathum an yusyriku bi dan setan-setan itu memerintahkan untuk aku eh, untuk mereka menyekutukan aku dan sesuatu malam unzil bihi sultanan dan sesuatu yang aku tidak memberikan bukti atau hujah. Jadi manusia diperintahkan oleh setan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innallaha nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum." Sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi ini dan Allah pun benci kepada mereka semuanya. Arabahum wa ajamahum baik yang Arabnya maupun yang selain Arabnya illa baqaya min ahli kitab kecuali sebagian kecil dari ahlul kitab. Yaitu ahlul kitab yaitu orang-orang yang masih berpegang teguh kepada agama Allah yang sebenarnya. Karena sebagian ahlul kitab ada yang menyimpang. Tapi ada sebagian yang mereka tetap istiqomah di atas agama yang benar. Dari agama yang Allah turunkan sebelum Rasulullah SAW. Nah hadis ini dibawakan oleh penulis buku ini. Untuk menjelaskan kepada kita bahwa pada dasarnya manusia dilahirkan di atas fitrah. Di atas tauhid. Tetapi kemudian mereka dirusak. Siapa yang merusak mereka? Syaitan. Karena dia ingin menjauhkan manusia dari agama Allah. Dia ingin menjauhkan manusia dari tauhid agar mereka berbuat syirik. Itu perbuatan syaitan. Maka dimasukkanlah ke dalam ajaran atau ke dalam hati mereka, ke dalam diri mereka kesyirikan. Namun pada dasarnya Allah ciptakan hamba-hambanya di atas tauhid, di atas fitrah yang bersih, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian mereka diupayakan oleh syaitan untuk dikeluarkan dari tauhid, dari fitrah mereka kepada kesyiri, kesyirikan. Dari hal yang halal dia mereka haramkan. Yang haram mereka halalkan. Inilah upaya-upaya syaitan. Maka demikian pula syaitan terhadap agama Allah ini yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan murni diikuti oleh para sahabat sehingga Allah ridho pada mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik tetapi kemudian syaitan pun datang dia berupaya untuk merusak agama Allah ini dengan caranya dan menyusupkan manusia kepada manusia kepada umat ini hal-hal yang bukan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ada dua langkah syaitan terhadap manusia ketika syaitan ingin menyesatkan manusia. Yang pertama adalah al-ifrat. Yang kedua adalah at-tafrid. Apa itu ifrat? Al-ifrat alif fa ra alif Ta al-ifrat itu artinya sikap hulu sikap melampaui batas maka kita melihat dalam umat ini ada sebagian kaum muslimin yang mempunyai sikap kepada sesuatu atau kepada seseorang dengan sikap yang luar biasa hulunya melampaui batas Bahkan sampai-sampai mungkin naudzubillah min dalik sampai sujud kepada orang yang yang dia hormati. Ini sikap wulu. Setan kalau berhasil menyeret seseorang kepada sikap ini, maka dia merasa dirinya adalah telah menang. Yang kedua, sikap yang kedua adalah upaya agar manusia bersikap tafrid. Tafrid lawan dari ifrat. Agar mereka remehkan. Agar mereka remehkan agama ini, mereka gampangkan ya. Jadi yang satu berlebihan, yang satu remeh, remehkan. Dan dua sifat ini ada pada dua golongan ahlul kitab sebelum diutusnya Nabi saw. Sikap melampaui batas kepada perorangan, sikap melampaui batas dalam agama, itu benderanya dipegang oleh orang-orang Nasrani yang bersikap melampaui batas kepada Isa bin Maryam sehingga mereka mengangkatnya sebagai anak Tuhan. Ta'ala Allah amma yaquluna uluan kabira. Maha suci Allah dari apa mereka yang mereka katakan, yang mereka nisbahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap hulu. Bahkan mereka menyembah para pendeta-pendeta mereka. Sebagaimana Mu'ad bin Jabal. Ketika Mu'ad bin Jabal pergi ke negeri Syam. Tatkala itu negeri Syam dikuasai oleh orang-orang Nasrani, bangsa Romawi. Maka di sana Mu'ad bin Jabal melihat. Ada kaum Nasrani yang mereka sujud kepada para pemimpin agama mereka. Sehingga ketika beliau pulang dari negeri Syam, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muad bin Jabal sujud kepada Rasulullah SAW. Melihat perbuatan Mu'ad bin Jabal, Rasulullah SAW terkejut. Beliau bertanya, apa-apaan wahai Mu'ad perbuatanmu ini? Kata Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, aku melihat bahwa mereka, penduduk negeri Syam, yaitu orang-orang Nasrani, mereka sujud kepada para pemimpin agama mereka. Maka aku beranggapan, engkau adalah orang paling pantas disujudi. Kata ya Rasulullah SAW, ya Mu'ad, jangan kau lakukan. Seandainya aku memerintahkan atau aku disuruh diperintah oleh Allah untuk memerintahkan manusia sujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada suami-suami mereka karena hak yang besar yang ada pada suami mereka. Tapi itu bukan ajaran Islam. Sujud kepada selain Allah itu bukan ajaran Islam. Nah ini contoh sikap hulu. Sikap berlebihan. Sikap melampaui batas. Yang benderanya dipegang oleh orang-orang yang melampaui batas terhadap Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salam. Sikap yang kedua yaitu sikap tafri, tafrid. Sikap meremehkan, menggampangkan. Ini benderanya dibawa oleh orang-orang Yahudi mereka sangat meremehkan para rasul Allah, para nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Mereka remehkan agama Allah. Padahal mereka tahu kebenaran. Maka dari itu sampai-sampai mereka apa yang mereka lakukan? Mereka membunuh para nabi. Mereka membunuh para nabi yang diutus oleh Allah pada mereka. Ini kan perbuatan keterlaluan. Nabi Allah, Rasul Allah dibunuh oleh mereka. Di antara nabi-nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi, Nabiullah Zakaria alaihissalam. Nabiullah Yahya alaihissalam dibunuh oleh mereka orang-orang Yahudi itu. Nah, ini dua pintu syaitan. Bagaimana dia menyusup masuk ke dalam ke dalam umat ini untuk dia menjadikan mereka tidak bersikap wasat. Padahal Allah menjadikan umat ini sebagai umatan wa wasaton Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu wa yakuna rasulu alaikum syahid syahida. Demikianlah kami demikian demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang menengah. Umat yang wasat. Tidak hulu, tidak juga bersikap meremehkan tafrid. Tidak ifrat, tidak tafrid. Ini yang dikehendaki oleh agama Allah terhadap umat ini. Tetapi namanya syaitan, dia berusaha untuk merusak umat ini dengan caranya kalau dia tidak menyeret mereka kepada sikap melampaui batas, maka dia menyeret mereka dalam sikap menggampangkan dan meremehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sudah seyogyanya umat ini kembali kepada agama yang wasat. Kepada agama yang wasatan, yang menengah. Yaitu agama Allah yang Allah kehendaki untuk umat ini. Agama yang memberikan kemudahan. Maka dengan demikian upaya pemurnian membersihkan hal-hal yang bukan dari Islam yang masuk di dalam Islam ini merupakan satu kewajiban terutama bagi para ulama-ulama Islam yang mereka mengajak manusia, mengajarkan manusia akan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini langkah yang disebut dalam bab ini tentang at-tasfiyah dan at-tarbiyah. Rasulullah SAW ketika menyampaikan khutbah, tatkala beliau menyampaikan khutbah Beliau selalu mengawali khutbahnya dengan menyebut bahwa sebaik-baik ajaran, sebaik-baik pembicaraan adalah pembicaraan Allah, adalah kalamullah. Kata beliau dalam khutbah-khutbah beliau, "Fa inna khairal hadis kitabullah." Sesungguhnya sebaik-baik Ucapan adalah kalam Allah, kitab Allah Al-Qur'anul Karim. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selalu beliau ucapkan di dalam pembukaan khutbah-khutbah beliau. Agar umat ini mengetahui inilah ajaran yang terbaik, ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau dalam khutbahnya, "Wa syarrul umuri muhdatsatuha." Dan seburuk-buruknya perkara adalah hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama ini. Wa kullu bid'atin dhalalah dan setiap perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallam adalah merupakan penyimpangan, merupakan kesesa, kesesatan. Beliau melakukan hal ini dalam pidato-pidato beliau menunjukkan pentingnya manhaj tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah yaitu beliau mengatakan sebaik-baik perkataan-perkataan Allah. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi SAW. Ini tasfiyah namanya. Dalam pidatonya. Sehingga generasi ini tumbuh di atas agama yang yang hak. Bukan yang dimasukkan ke dalam ke dalam Islam ini. Maka dari itu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka sudah seyogyanya ada upaya yang harus kita lakukan dalam dunia pendidikan kita. Baik dalam rumah tangga maupun dalam dunia pendidikan di sekolah-sekolah yaitu untuk memurnikan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam hal yang berkaitan dengan akidah. Karena banyak umat Islam tidak sedikit di antara mereka yang akidahnya menyimpang dari akidah yang benar. Adanya kepercayaan-kepercayaan terhadap hal-hal yang tidak sepatutnya seorang mukmin mempercayainya. Khurafat, tahayul, percaya kepada kesirikan-kesirikan, Ya. Banyak di antara kaum muslimin karena ada hal-hal yang dimasukkan ke dalam akidah mereka. Percaya kepada hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, sehingga di dalam sebagian masyarakat kita ada bulan-bulan yang tidak boleh kita adakan pernikahan pada bulan itu. Karena dianggap ini mendatangkan malapetaka, mendatangkan kesialan. Ini termasuk akidah yang rusak yang dimasukkan ke dalam kaum muslimin. Semua hari itu baik. Semua bulan itu baik. Semua bilangan itu baik. Tidak ada yang buruk. Yang buruk itu perbuatan kita. Ketika kita maksiat. Ketika kita menyimpang dari jalan Allah. Itu yang buruk. Itu yang mendatangkan kesialan. Karena perbuatan kita. Adapun apa yang Allah ciptakan. Dari hari-hari. Bulan. ya Tahun. Semua itu adalah ada kebaikannya. Semua adalah baik. Nah, ini contoh dalam bidang aki, akidah, dalam bidang keyakinan. Bulan Muharram tidak boleh kawin. Ya, tidak boleh adakan perkawi, perkawinan bulan Muharram. Bulan Dhul Qodah juga ya. Nanti di bulan Syawal rame-rame kawin, jalan-jalan ditutup semuanya. Ya. Nah, ini kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar. Kita import lagi ajaran dari negeri Cina. Tidak boleh angka empat, Tidak boleh angka tiga belas, Tidak boleh angka sekian. Subhanallah. Bagaimana akidah kita tidak rusak? Padahal kita anak orang-orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada takdir Allah. Beriman kepada ketentuan Allah. Kok kita mau percaya atau sebagian dari umat ini mempercayai hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah dijalankan oleh para pendahulu kita yang soleh dari kalangan kaum muslimin yang mereka meyakini Islam ini akan kebenarannya. Kemudian di dalam ibadah-ibadah pun demikian. Ibadah-ibadah yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Allah. Ada istilahnya sedekah bumi ada istilahnya memberikan kepada laut. Ya. Berangkatlah ke tengah laut supaya tidak ada bencana, supaya ikannya banyak, supaya hasilnya banyak, maka kita harus memberikan sedekah kepada laut. Subhanallah. Padahal Allah ciptakan laut itu agar kita ini mengambil manfaat dari laut itu dan kekayaan yang ada pada laut itu. Tapi kemudian dirusak oleh syaitan kepada umat ini bahwa laut ini kalau tidak diberikan sedekah nanti dia bisa ngamuk. Ya. Nanti datang gelombang, ikannya tidak bakal muncul. Nah, ini contoh akidah-akidah yang rusak yang masuk di dalam kalangan kaum kaum muslimin. Maka harus dibersihkan semuanya itu. Dan akidah tauhid yang murni pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah pun demikian. Apa yang Allah ajarkan kita lakukan. Yang tidak diajarkan jangan kita lakukan. Karena ibadah itu secara secara umum, secara global, ibadah itu ada dua ada dua macam. Ada ibadah yang disebut dengan ibadah mahdoh. Ibadah yang murni. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada tata caranya, kaifiahnya. Ada jumlah bilangannya. Ada ketentuan waktunya. Yang tidak bisa di, diakal-akali. Tidak bisa. Ini namanya ibadah mah, mahdoh. Ibadah yang mur, murni harus kita lakukan entah masuk di akal atau tidak masuk di akal. Contohnya sholat lima waktu. Kok Allah menetapkan sholat subuh dua rakaat? Sholat zuhur kok empat rakaat? Asar empat rakaat, maghrib tiga rakaat, isya empat rakaat. Ini semua di luar kemampuan akal. Kita wajib menerima. Sami'na wa ta'na. Lakukan. Ini nama ibadah mahdoh atau ghairu makulatil makna. Yang tidak bisa akal akali Tidak bisa dipikir dengan akal. Ada ibadah yang kedua. Ibadah yang makulatul makna. Atau ghair mah, mahdoh. Amalan-amalan yang bisa dicerna dengan akal dalam satu amal ibadah. Contohnya adalah misalnya uh, mandi junub. Ya, ini menjegarkan, mengembalikan semangat tubuh. Tapi di balik itu pun ada hikmah yang lah, yang lain yang kita tidak mengetahuinya. Tapi dari segi kebersihan, ya dari segi mengembalikan semangat seseorang, nah ini ada hikmah yang bisa dibaca dari dari perintah untuk mandi setelah seorang mengalami junub. Ini contoh. Ya. Jadi ada hal-hal yang makulatul makna, ada yang tidak makulatul makna dalam ibadah-ibadah Islam. Ada yang umum, ada yang hu, yang khusus. Ya. Adapun mengadakan-adakannya dengan hitungan-hitungan tertentu, kemudian harus begini dan begitu, atau dan mempercayai mimpi, kamu harus berbuat begini padahal tidak ada tuntunannya. Ini semua bukan dari dari Islam. Harus kita singkirkan. Harus kita bersihkan dari hal-hal yang demikian. Kemudian juga dengan suluk. Cara-cara tertentu dalam ibadah. Yang tidak diajarkan harus dibersihkan. Seorang apabila ingin mencapai derajat tertentu, maka dia harus puasa selama 40 hari. Puasa selama 40 hari. Padahal puasa paling maksimal itu adalah puasa Ramadan 30 hari. Kalaupun ada yang lebih dari 30 hari dua bulan itu karena hukuman ya. Orang yang mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja itu dapat hukuman. Hukuman pertama memerdekakan bu, budak. Kalau tidak ada budak seperti zaman kita ini, maka dia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut. Ya. Kalaupun dia tidak mampu, baru dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Nah kalau ada orang mengatakan, saya mimpi, saya disuruh berpuasa 40 hari. Tidak boleh makan lauk, cukup nasi putih saja ini semua bukan dari Islam, bukan dari dari Islam. Ya. Dimasukkan ke dalam Islam dan ada pengikutnya. Jangan heran kalau ada pengikutnya. Ada pepatah Arab mengatakan, likulli sakitoh lakitoh. Setiap benda yang jatuh itu ada pemungutnya. Ada pe pemungutnya. Hatta pontong rokok pun ada pemungutnya. Ya. Jadi kalau benda itu jatuh, benda apa yang jatuh? Setiap yang jatuh itu ada yang mengutnya. Maka setiap ajaran itu selalu ada peminatnya, sedikit atau banyak. Karena syaitan selalu berupaya untuk merusak. Selalu berupaya untuk menyingkirkan mereka atau menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwani fillah kaum muslimin dan kaum muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan satu yang harus dan Allah tidak akan merubah umat ini kecuali kalau mereka mau berupaya untuk merubah keadaan mereka. Ya, sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta hatta yuhayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah dengan diri mereka sendiri. Maka umat Islam apabila ingin menjadi mulia, kembali menggapai kemuliaan yang Allah berikan pada mereka, tidak ada jalan lain kecuali dan kembali ke majelis ilmu, mempelajari agama Allah, kemudian kita jalankan apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, kita wujudkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka insya Allah Ta'ala cepat atau lambat Allah akan mengembalikan kemuliaan kepada kaum muslimin. Satu hal penting yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Mengapa umat Islam ini selalu atau pada akhir-akhir ini mulai beberapa tahun yang akhir itu selalu dituduhkan dengan terorisme. dengan radikalisme. Salah satu sebab adalah karena mereka mengetahui bahwa ada kebangkitan pada umat ini. Kebangkitan untuk apa? Kembali kepada agama mereka yang benar. Itu masalahnya. Dan ini bagi mereka berbahaya. karena umat ini kembali kepada ajaran yang benar, ini akan berbahaya bagi mereka. Pernah seorang alim ditanya, Bagaimana sekiranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hidup di zaman ini? Dia melihat Amerika, dia melihat Eropa. Kira-kira apa tanggapannya? Maka dijawab oleh seorang alim kepada orang orient, orientalis yang bertanya tentang itu. Seandainya Umar bin Khattab ada dan hidup, tidak akan ada Amerika dan Eropa. Itu jawabannya. Tidak akan ada Amerika dan dan Eropa yang ada dunia Islam seluruhnya. Jadi ini menunjukkan bahwa adanya kebangkitan kaum muslimin, terutama para generasi muda, untuk kembali ke mempelajari agama Allah, ini hal yang menggetarkan mereka. Maka dari itu jalan yang paling gampang dan paling mudah untuk menjadikan manusia lari dari agama Allah dan menuduh terorisme. Kemudian dibuatlah drama-drama yang luar biasa. Seakan-akan itu dari umat Islam. Padahal orang-orang yang demikian pula atau orang-orang yang juga melakukan misalnya ada pemboman dan yang lainnya itu pun kadang-kadang dari kader-kader mereka sendiri. Mereka buat ya dilihat orang ini kosong hatinya ya. Karena biasanya orang-orang itu masuk kepada orang yang frustrasi dalam hidupnya, itu dimasuki. Ya. Ayo kamu mau surga apa enggak? Sini. Ya. Oh diajari. Padahal ini juga misi-misi yang bawa. Pemikiran-pemikiran itu kepada sebagian generasi muda. Sehingga kemudian mereka terperdaya. Mereka kadang-kadang tertipu. Akhirnya mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi kembalinya kaum muslimin kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Pada Quran dan Sunnah ini satu keharusan dan ini yang menyebabkan dunia rasa takut dan adanya kebangkitan ini. Tetapi umat Islam harus tetap punya prinsip. Karena agama Allah ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang memberikan kedamaian. Islam bukan agama yang menggambarkan yang mengajarkan kekejaman. Rasulullah SAW itu seolah Nabi Rahmah. Nabi yang membawa rahmat bagi umat manusia. Bahkan bagi alam semesta. Kata Nabi SAW, Ana rahmatun muhdah. Wahai sekalian manusia, sungguhnya aku adalah rahmat Allah yang Allah berikan pada kalian. Yang Allah hadiahkan pada kalian. Maka Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Hanya saja dirusak oleh sebagian orang, baik dari dalam maupun dari luar, karena kedangkalan pemahaman mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah-langkah tasfiyah dan terbiah yang pertama adalah harus ada kaderisasi. Orang-orang yang belajar agama. Belajar agama kepada ulama-ulama yang betul-betul mereka orang alim. Bukan sekedar ulama yang hanya diberi cap ulama tidak tapi betul-betul yang punya ilmu. Yang rasikhuna fil ilmi. Ulama-ulama yang betul-betul memiliki il, ilmu. Jadi adanya kaderisa, kaderisasi dan alhamdulillah di zaman kita ini banyak kaum muslimin yang terbuka matanya, banyak yang menyekolahkan anak-anak mereka ke pesantren-pesantren, ke sekolah-sekolah yang mengajarkan Quran dan sunnah ya seakan-akan ini satu Eh, persiapan untuk lahirnya para ulama. Ini sudah satu hal yang sangat positif. Kemudian yang kedua, setelah kaderisasi bahwa yang kedua adalah harus adanya kemauan untuk mengamalkan Islam ini dari rumah-rumah kaum muslimin. Sedikit demi sedikit. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah wajibkan kita terapkan. Apa yang disunnahkan juga kita terapkan. Walaupun bukan wajib. Ya. Sehingga mulai dari rumah tangga, dari keluarga. Akan muncul komunitas. Dari komunitas akan muncul suatu masyarakat, masyarakat yang lebih luas dari itu. Maka dengan sendirinya insya Allah akan muncul generasi kaum muslimin yang berada di atas il, ilmu, di atas tauhid, yaitu dengan memulai dari keluarga itu tadi. Kemudian yang ketiga, agar munculnya dalam upaya tarbiyah dan tasfiyah agama Allah ini, yaitu dengan adanya sarana-sarana ilmu. Dan alhamdulillah sekarang banyak, baik televisi, radio, apalagi juga dalam hal-hal yang lainnya, sarana-sarana itu ada. Para asatid, para ustadz, banyak yang mereka menyebarkan ilmu kepada kaum muslimin. Ini juga hal yang penting yaitu sarana-sarana berkaitan dengan dengan ilmu. Sehingga sekarang ini banyak kita dapati hal-hal itu dengan dalil. Kalau ada orang mengatakan begini, hukumnya ini begini, biasanya ditanyakan apa dalilnya atau disebutkan da, dalilnya. Sehingga kita beragama di atas ilmu, di atas ilmu. Kemudian yang keempat, dalam upaya tasfiyah dan terbiah yaitu juga dengan kita mendekatkan diri pada Allah karena para sahabat dahulu kalau kita melihat jalan hidupnya mereka mereka adalah orang-orang yang ketika mendapatkan rahmat hidayah ini setelah mereka hidup dalam kejahiliaan kemudian mereka diberi hidayah Islam maka yang mereka lakukan adalah mereka amalkan ilmu itu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka umat ini harus mendekatkan diri pada Allah dengan sholat, dengan ibadah, dan memperbanyak berdoa pada Allah SWT. Ya, dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kaum muslimin, untuk para pemimpin mereka, ya agar Allah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada para para pemimpin mereka. Kita ini kalau ada pemimpin yang kurang baik, jangan kita banyak menyalahkan para pemimpin, tapi lihatlah diri kita. Karena kata Nabi SAW, atau para, para ulama bahwasanya pemimpin itu tergantung dari rakyatnya. Seperti apa rakyatnya, maka akan muncul pemimpin seperti itu juga. Pernah suatu ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh seorang Khawarij. Kata orang Khawarij ini ya Ali, mengapa ketika Anda memimpin kaum muslimin keadaan menjadi seperti ini. Dalam arti kacau balau. Munculnya kaum khawarij dan seterusnya. Sedangkan di zaman Umar bin Khattab dan di zaman Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab mereka memimpin kaum muslimin dan keadaannya aman, tidak ada fitnah di zaman mereka. Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, ketika Umar Siddiq dan Umar bin Khattab menjadi pemimpin, Rakyat mereka adalah orang-orang seperti aku ini. Seperti Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat. Tetapi ketika aku memimpin, maka rakyatku seperti kamu-kamu ini. Seperti orang yang bertanya itu disebutkan. Oleh karena itu, kita mempunyai kewajiban untuk tetap, dan ini merupakan manhaj metode al-sunnah wal-jamaah, mendoakan para pemimpin. Semoga Allah beri hidayah pada mereka. Bukan mereka dilaknat, mereka dicaci maki, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Caci maki kita, laknat kita kepada mereka, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kita doakan semoga Allah beri hidayah kepada para pemimpin kaum muslimin, agar mereka kembali kepada jalan yang benar, agar mereka memberikan yang terbaik bagi umat, bagi rakyat, ya, ini akan sangat bermanfaat. Sangat ber, bermanfaat. Paling tidak kita telah mendapatkan pahala. Allah memberikan pahala kepada orang mendoakan para pemimpin mereka. Dan ini metode ahlus sunnah yang diajarkan oleh Quran dan sunnah. Dan diajarkan oleh para salaf. Pendahulu kita yang soleh. Agar kita selalu mendoakan para pemimpin kaum muslimin. Tokoh-tokoh kaum muslimin. Semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini dan dengan demikian pembahasan kitab Situ Durorin min Usul ahli Ahlil Athar sudah selesai pada malam hari ini insyaallah taala dan semoga bermanfaat dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan mempelajari yang lainnya tapi mungkin nanti ada pengumuman berikutnya kitab apa akan dibahas dan mudah-mudahan semua itu bermanfaat bagi kita dan semoga Allah memberikan anugerah, memberikan ganjaran, balasan, taufik kepada semua yang hadir di majelis ini, demikian pula kepada takmir masjid, namira, semua selalu diberikan hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu dan dibukakan jalan-jalan kebaikan dan perantaraan mereka bagi kaum muslimin. Aku lu qouli wallahu taala a'lam subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته